Maka manusia-manusia tentu tidak akan kembali ke tempat manusia semula, yaitu surga. Bahkan akan dibuangnya oleh Allah SWT ke alam sengsara, alam siksa, alam neraka selama lamanya. Maka manusia-manusia itu besok atau kelak akan menjadi dua macam golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fisair golongan di surga dan golongan di neraka. Siapa yang masuk surga? Yaitu orang yang beribadat kepada Allah SWT. Jelasnya alladzina amanu wa amilus salihan. Tapi yang tidak beribadat kepada Allah, tidak menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang daripada maksud dan tujuan digariskan oleh Allah, itulah akan menjadi ahli nar. Dan selama-lamanya. Nah, maka Kesempatan-kesempatan ini pun ditentukan oleh Allah untuk kita gunakan ibadat kepada Allah dan kita meningkatkan peribadatan kepada Allah. Maka dalam ayat yang lain Allah menjelaskan semua yang diberikan oleh Allah untuk demikian tadi. Wabtari fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya dan gunakan menuntut, mencari, mengusahakan di dalam segala apa yang kamu diberi oleh Allah itu untuk kejayaan di dalam alam akhirat. Kejayaan dalam alam akhirat itu ialah masuknya orang ke dalam surga dengan jalan ibadat kepada Allah SWT mengikuti real dan garis syariat Allah SWT alias beriman dan amal Jangan lupa nasi dunia dunia yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk sekedar hidup di dunia rumah baik, pakaian bagus, makan minum lezat, perabot yang les, tidak apa-apa. Asal yang dihalalkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Tapi pokok tujuan kesemuanya adalah Nah, maka itulah saudara-saudara, adanya bulan Muharram. Ini hendaknya kita gunakan untuk kesempatan yang sebaik-baiknya demi kita meningkatkan amal-amal ibadah. Ibadat apa? Segala macam ibadah yang dapat kita lakukan. Terutama khusus pada bulan Muharram supaya kita isi dengan amal ibadat puasa. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdal siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdal salat ba'da al-fariidati salatul lail." Hadis sahih. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu ialah sholat malam atau tahajud. Di sini kita dapat mengetahui ibadat yang dinamakan puasa yang diwajibkan oleh Allah dan ditempatkan pada bulan Ramadan Jelas itu lebih mulia, lebih utama karena wajib. Di samping puasa wajib ada puasa sunnah. Puasa sunnah macam-macam. Nah, setelah puasa bulan Ramadan, lalu kalau orang itu akan menjalankan puasa sunnah, pada bulan apa yang lebih abdul, lebih utama, dijelaskan dalam hadis tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muharram yaitu bulan Allah bulan Muharram nah kalau begitu dalam bulan Muharram ini hendaknya kita isi puasa apalagi Kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam ad tirmizi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau bercerita. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu syahrin ta'muruni an asuma ba'da Ramadan qala in kunta sa'iman ba'da Ramadan fasumil muharram fa innahu syahrullah fihi yaumun taba fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin hadisun hasan ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu orang itu bertanya ya Rasulullah bulan apakah Rasulullah memerintahkan saya akan saya lakukan puasa sesudah puasa Ramadan. Spontan dan langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila benar-benar engkau akan melakukan puasa sesudah Ramadan, berpuasalah pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu bulan Allah di dalamnya ada suatu hari yang mana Allah menerima tobat kaum yang terdahulu dan juga Allah akan menerima tobat kaum-kaum yang akan datang pada hari itu yaitu hari Ashura. Beberapa hadis ini menjelaskan kepada kita sebutan Syahrullah. Apakah bulan-bulan lain bukan Syahrullah? semua bulan syah, Allah bahkan makhluk semuanya adalah makhluknya Allah tapi ada yang disebut sedemikian rupa ini kalau kita mengaji ilmu tata bahasa Arabnya dan ilmu ma'aninya sebutan syahrullah ini mudof syahr dimudhofakan kepada lafad Allah ini mudof begini menggabungkan begini dinamakan idofah takrim idhofah tasrif penggabungan menunjukkan kemuliaan dan keagungan